Aku bersaksi bahawa tiada sesembahan yang berhak disembah Melainkan Allah azza wa jal Tiada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahawa Muhammad Adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutnya hingga yaumul qiyamah. أما بعد فأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على عبادته أما بعد saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ibadah hanya kepadanya. فهو القائل سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal Ya Muaz inni uhibbuk Wahai Muaz sesungguhnya aku mencintaimu fala tada'anna an taqula dubura kulli salah maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan untuk mengucapkan di penghujung setiap salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan baik dalam melakukan ibadah kepadamu. Wa hadhihi thalath jama'at al-khairain fi dunya wal Maka tiga perkara ini mengumpulkan dua kebaikan yaitu kebaikan di dunia demikian pula kebaikan di akhirat. Al-ula dzikrullah. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman berzikirlah kalian kepadaku ingatlah aku niscaya aku akan mengingat kalian washkuruli wala takfurun dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian sekali-kali berbuat kekufuran fadzakara fil ayah adzikra wasyukra maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikir dan bersyukur wa dzikrullah fadailuhu katsirah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaannya itu banyak sekali wa fawaiduhu 'azimah dan faedah-faedahnya sangatlah besar وقد ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب 100 فائدة للذكر Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib ada 100 faedah dari faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzikrillah ad darajat. Maka dengan berzikir kepada Allah derajat dan kedudukan seseorang akan diangkat. Wa dzikrullah hisnun mani'un min kaidisy syaitan. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng yang kokoh yang mencegah seorang dari tipu daya syaitan. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebuah perumpamaan tentang zikrullah tersebut. Birajulin yatlubuhu wa yutariduhu Yaitu perumpamaan tentang seseorang yang diusir oleh musuhnya. ثم جاء إلى حصن فتحصن به من عدوه. Ketika dia di, dicari dan dikejar oleh musuhnya, maka dia pun berlindung ke sebuah benteng yang dapat mencegah dia dari musuhnya tersebut. Falfar min aduwwah al-insan. Falfar min aduwwah al-insan alladhi yafir. Maka yang melarikan diri untuk meninggalkan musuhnya adalah seorang manusia. Wal aduwwu syaitan. Sedangkan musuh itu adalah syaitan. Wal hisnu dzikrullah. Sedangkan benteng yang dengannya seseorang berlindung adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullah anwa'. Dan berzikir kepada Allah itu ada beberapa macam. النوع الأول التفقه في كلامه وكلام رسوله yang pertama mendalami firman Allah dan mendalami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقد جاء في تفاسير السلف كقتادة وغيره dan telah disebutkan dalam penafsiran para ulama salaf seperti Qatadah demikian pula yang lainnya أن مجالس الذكر هي مجالس الفقه ومعرفة الحلال والحرام bahwa yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir adalah majlis yang menerangkan tentang permasalahan-permasalahan fikih dan perkara-perkara halal dan haram. Kama jaa fil hadis wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu ma bainahum di mana mereka melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling ajar mengajar di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah melainkan ketenangan dan sakinah itu akan diturunkan kepada mereka dan mereka akan diliputi rahmatnya dan para malaikat mengitarinya dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di sisi di sisi makhluknya yang mulia. Waqad qala Allah Ta'ala fil al-qudsi dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi Idza dzakarani 'abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi Apabila hambaku tersebut menyebut aku pada dirinya maka aku akan menyebutnya pada diriku wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ih dan apabila dia menyebut namaku di sebuah perkumpulan maka aku pun akan menyebut dia di sebuah perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Yani al-malaika fi samawati al-ula. Yang dimaksud perkumpulan di sini adalah berkumpulnya para malaikat yang ada di langit yang tinggi. النوع الثاني من ذكر الله عز وجل أنواع العبادات المشروعة. Jenis yang kedua dari bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري الله سبحانه وتعالى berfirman dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku النوع الثالث من ذكر الله عز وجل Jenis yang ketiga dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jal Al-Adil Adil adil al الأذكار Mashru'ah yaitu zikir-zikir yang disyariatkan وهذه الأذكار منها الواجب ومنها المستحب dan zikir-zikir ini ada yang hukumnya wajib ada pula yang hukumnya sunnah mustahabbah كأذكار الصلوات seperti zikir-zikir salat وهو ما يقال داخل الصلاة yaitu apa yang disebutkan zikir-zikir yang dilakukan di dalam salat وتنقسم أيضا إلى أذكار مطلقة وأذكار مقيدة sebagaimana zikir juga terbagi menjadi zikir-zikir yang bersifat mutlak dan zikir-zikir yang bersifat khusus wal adhkar al muqayyada naw'an dan zikir-zikir yang bersifat khusus itu juga terbagi menjadi dua bahagian muqayyadun bi waqtin syar'i ada yang khusus yang berkaitan dengan waktu-waktu yang disyariatkan wa muqayyadah bi adadin muhaddadin syar'a dan ada pula yang dikhususkan dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan jumlahnya di dalam syariat. Kal adkar ba'da salawat. Seperti zikir-zikir selepas salat. Wa adkar as-sabah wa adkar masa Demikian pula zikir-zikir pagi dan sore hari. Wa adkar taam Dan zikir-zikir di saat makan. Wa zikir dukhul al-manzil wal khuruj minhu zikir ketika memasuki rumah dan keluar dari rumah wa zikir hmm. wa zikir yaquluhu ar-rajul idza ata ahlah dan zikir yang diucapkan oleh seseorang apabila dia mendatangi keluarganya wa ghairaha min al-adhkar al-mashru'ah dan yang lainnya dari berbagai macam zikir-zikir yang disyariatkan وقد اشتملت عليها كتب الأذكار والدعوات من الصحيحين وغيرهما dan telah terkandung macam-macam zikir tersebut di dalam kitab-kitab zikir yang sahih dan yang lainnya. Wal qismu tsani al adhkar al mutlaqah dan jenis yang kedua yaitu zikir-zikir yang bersifat mutlak. Fama jaa mutlaqan fi syariah maka apabila zikir tersebut disebutkan secara mutlak di dalam syariat فلا يجوز أن تحدده بزمان maka tidak diperbolehkan bagimu untuk mengkhususkan zikir tersebut pada waktu tertentu أو تحدده بمكان atau engkau mengkhususkannya pada tempat tertentu أو تحدده بعدد وكمية atau engkau mengkhususkannya dengan jumlah-jumlah tertentu أو تحدده بهيئة وكيفية atau engkau mengkhususkannya dengan metode dan cara-cara tertentu malam yarid fihi dalil syar'i selama tidak ada dalil yang syar'i yang menerangkan tentang hal itu wa illa takun qad waqa'ta fi bid'ah sebab apabila engkau melakukan hal itu mengkhususkan apa yang mutlak maka engkau terjatuh ke dalam perkara bid'ah wa ma'lumun 'inda aktsarikum insyaallah dan merupakan hal yang telah dimaklumi di dalam pandangan kebanyakan kalian insyaallah ma rawahu al-imam ad-darimi fi sunanihi wa ghayruh apa yang diriwayatkan oleh al-imam ad-darimi di dalam sunannya dan yang lainnya bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih fi qissati ibni mas'ud radhiyallahu anhu ma'a al-hilaq ketika menyebutkan tentang kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ma'a al-hilaq bersama dengan halaqah-halaqah Kanu yajtami'una fil masjid. Mereka dahulu ada orang-orang yang berhalaqah berkumpul di masjid. Fayaqulu lahum wahidun minhum udhkurullaha mi sabbihullaha mi'ah. Lalu kemudian salah seorang dari mereka mengatakan hendaknya kalian berzikir bertasbih sebanyak seratus kali. Fayusabbihun. Maka mereka pun bertasbih. Thumma yaqul ahmudullaha mi'ah. Kemudian orang ini pun mengatakan kepada mereka kalian bertahmid mengucapkan alhamdulillah seratus kali. Fayahmadun Allah 100. Maka mereka pun memuji Allah sebanyak seratus kali. Al-an hadhihi kalimat nafsuha maka di sini kalian melihat kalimat-kalimat ini sendiri subhanallah Alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar min afdhalil azkar. yaitu kalimat-kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah dan allahu akbar Ini termasuk di antara kalimat-kalimat yang paling afdal. Lakin haula zadu 'ala al-mashru' bi syai'ain ithnain. Akan tetapi mereka ini telah menambah dari amalan yang disyariatkan terhadap mereka menambah dua perkara dari amalan yang disyariatkan ini. Fil kammiyya wal kaifiyah. Mereka menambah dari sisi jumlahnya dan mereka pula menambah dari sisi tata caranya. Ai fil adad wal hay'ah yaitu dalam hal jumlah demikian pula tata caranya ammal adad faqayyaduhu bi mi'ah huna min ghair dalil adapun dari sisi jumlah mereka mengkhususkan di sini jumlah 100 kali diucapkan tanpa didasari dengan dalil wa al hay'ah fakaunuhu dzikrun jama'iyyun ijtama'u alaih adapun tata cara zikir yang mereka lakukan yaitu tatkala mereka berkumpul zikir secara berjamaah di tempat tersebut. Fantaqala al-amal min sunnah ila an yakuna Maka amalan tersebut pun berpindah yang sebelumnya dia merupakan amalan sunnah maka dia beralih menuju kepada amalan bid'ah wa dan merupakan kesesatan bal wa bi ta'bir Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu millah millah bahkan dengan ungkapan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan amalan ini dengan sebutan millah satu ajaran لهذا أنكر عليهم قال ماذا تصنعون oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka dan beliau mengatakan apa yang kalian perbuat قالوا حصى نعد به التسبيح وهذا أمر ثالث أيضا وهو استعمال الحصى mereka mengatakan kerikil-kerikil yang dengannya kami menggunakannya untuk menghitung ucapan-ucapan tasbih yang yang kami lakukan dan ini juga merupakan perkara yang ketiga yang mereka tambah yaitu dengan menggunakan kerikil-kerikil pada saat berzikir. seperti orang-orang yang menggunakan biji-bijian tasbih awal addad elektroni atau menggunakan uh, metode elektronik yang sekarang ini dan yang semisalnya فقال ابن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka begitu cepatnya kebinasan kalian wahai umat Muhammad هذه ثيابه لم تبلى Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thiyabuhu lam tabla. Ini pakaian-pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Demikian pula bejana-bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hancur. Wa ashabuhu bainakum mutawafirun. Sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kalian masih banyak jumlahnya. Fa imma annakum ala millah ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kemungkinan kalian ini berada di sebuah ajaran yang ajaran itu lebih baik dan lebih mendapatkan hidayah daripada ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإما أنكم مفتتحو باب ضلالة atau ada kemungkinan kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Qalu ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Maka mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki dari amalan ini kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, berapa banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan namun dia tidak meraih kebaikan tersebut. فمن ذلك مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan termasuk dalam hal ini misalnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min fadailil a'mal wa ajallit ta'at. Termasuk di antara amalan yang afdal, yang mulia dan ketaatan yang paling agung. Wa khasatan al-iktsar minha kull yawm jum'ah. Dan lebih terkhusus lagi ketika seseorang memperbanyak ucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumat. Wa qad qala alaihi salatu wassalam man shalla alayya salatan wahidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha ashra. maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa rafa'ahu Allah biha 10 darajat. Dan Allah Azza wa Jalla mengangkat dengannya eh, uh, 10 derajat dan 10 tingkatan. Wa hatta anhu 10 Dan Allah Azza wa Jalla menghapuskan darinya 10 dosa. Wa kataba lahu 10 hasanat. Dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuknya 10 kebaikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Fatusalli 'ala nabi mutlaqan. Maka hendaknya engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. أما داخل الصلاة في التشهد الأخير فركن من أركان الصلاة كما اختاره الإمام الشافعي وغيره Adapun di dalam salat bersalawat yang di mana seorang bersalat pada tasyahud yang terakhir maka itu merupakan bagian dari rukun salat. Di antara rukun-rukun salat sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya. Faman tarakaha 'amidan 'aliman batalat salatuh. maka barang siapa yang meninggalkan bersolawat di tasyahud yang terakhir dengan sengaja maka batal solatnya. Dan di sana juga ada yang disyariatkan yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikumandangkannya azan. Ai idza muadzin yaitu apabila engkau mendengarkan muadzin mengumandangkan azan maka engkau mengikutinya. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الوسيلة Lalu kemudian engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Rasulullah diberikan al-wasilah. لأن هكذا وردت السنة Sebab yang demikian itulah disebutkan di dalam sunnah. أما إذا قام المؤذن بعد الأذان فقال بس- بس- ب- بصوته بالصلاة على النبي وسلم فهذا بدعة أدب إذا قام المؤذن بعد يعني المؤذن أذن ثم قال بالميكروفون اللهم صل على محمد يسوونها هذه المسائل أيوة. عندنا قبل الأذان عندكم قبل الأذان عندنا وصلت متأخرة بعد الأذان Adapun apabila seorang muadzin setelah mengumandangkan azan lalu dia bersalawat dengan suara yang keras, إيه. maka ini termasuk amalan bid'ah. Andana ba'dal adzan, indakum qabla al-adzan. Iya. Eh. Saya menyampaikan kepada Syekh bahwa sebagian kita ada yang melakukannya sebelum azan baru mengum, eh, sholawat kemudian mengumandangkan azan. Kata beliau sampai kepada kami amalan-amalan tersebut setelah azan. Wa kulluhu bid'ah. dan semua itu merupakan perkara bid'ah. Laisat as-shalah 'ala an-nabi nafsaha. As-shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nafsaha ta'ah bukan yang menjadi bid'ah itu adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebab bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan ketaatan lakinnaka ja'altaha fi mawdhi'in lam yaj'alha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akan tetapi engkau menempatkan salawat itu di sebuah tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mengucapkannya di tempat itu fa idza ankarta dzalika alaihim dan apabila engkau mengingkari perbuatan mereka Qalu yuharrimu shalah 'ala nabi Maka mereka mengatakan ini orang mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza kadhibun wa zulm. Ini tentu merupakan kedustaan dan kezaliman. Innama harrama ahlus sunnah bid'ataka fi salati 'ala nabi Yang diharamkan oleh ahlus sunnah adalah bid'ah yang kamu lakukan ketika bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. ومخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صفة الصلاة على النبي dan bentuk penyelisihan kamu terhadap Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tentang cara bersalawat kepada Nabi Alaihi salatu Wasallam. ولهذا عطس رجل بين يدي عبد الله بن عمر. Oleh karena itu pernah ada seorang lelaki dia bersin di hadapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maka ketika dia bersendia mengucapkan والصلاة والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وانا اقول اللهم صلي على محمد يعني الصلاه ما, احد يمنع من الصلاه نعم كتا عبد الله بن عمر saya juga mengucapkan اللهم صلي على محمد ولكن ما هكذا علمنا رسول الله لا ما انتهي Kata Abdullah bin Umar, Allahumma salli ala Muhammad. Saya juga mengucapkannya. Akan tetapi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يتنفل بعد الفجر أو بعد العصر بعد الفجر بعد الفجر الحديث الشيخ أبو الأستاذ أبو عسكري يقول بعد الفجر رواه الدارمي وغيره بسند صحيح نعم يعني بين الأذان والإقامة لا لا لا بعد صلاة الفجر وقت النهي سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي بعد الفجر يكثر الصلاة النوافل يتنفل بعد صلاة الفجر إيه سعيد بن المسيب رأى رجلا يتنفل بعد صلاة الفجر لا خليني أحفظها طيب بعدين نرجع إلى حفظ نعم. جزاك الله خير أنت أستاذ معلم نبحث إن شاء الله مناظرة Nah, kata beliau Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala, beliau melihat ada seseorang dia mengerjakan salat banyak salat sunnah setelah mengerjakan salat fajr. فنهاه عن ذلك Maka Sa'id bin Musayyib melarang dia untuk melakukan itu. فقال له هل يعذبني الله على الصلاة؟ Maka lelaki ini mengatakan, apakah Allah akan menyiksa aku karena aku mengerjakan salat? قال لا لا يعذبك على الصلاة. Maka kata Sa'id bin Musayyib Allah tidak menyiksa kamu karena mengerjakan salat. ولكن يعذبك على mukhalafati السنة. Akan tetapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا idza haddatha maka apabila engkau mengkhususkan satu waktu Masalan rajulun yaqul misalnya seseorang mengatakan ana kulli yawm maghrib wa aj'aluhu lis-salati 'ala nabi faqat. Saya setiap hari antara maghrib dan isya saya mengkhususkan hanya untuk bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianni mashghul tilat al-yawm, tul al-yawm. Karena sepanjang hari saya sibuk. Wa usalli alaihi 500 marrah faqat. Dan saya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 kali saja ma hukmu amalih maka apa hukum amalan yang dia lakukan ah. ini Naam. ada yang bisa jawab ma hukmu amalih apa hukum amalannya bid'ah limadha li'annahu khassasa zamanan wa khassasa adadan kenapa ini dikatakan bid'ah karena dia telah mengkhususkan waktunya dan mengkhususkan jumlahnya طيب إذا فعل لنا تخفيض ديسكاونت كم Man, man. هو هو نفسه هذا الشخص Iya. Eh, taib. Kalau apabila orang ini eh, memberi diskon misalnya, إما في الزمان أو في العدد apakah yang berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan jumlahnya? قال أنا سأخصص بعد المغرب فقط لكن لن ألتزم بعدد أنا ما ألتزم بعدد Misalnya dia mengatakan saya mengkhususkan amalan ini setelah maghrib saja tapi saya tidak mengkhususkan jumlah tertentu. Fama hukmu amalihi? Maka apa hukum amalannya? Aidan ish? Bid'ah. Ahsan. Demikian pula yang termasuk bid'ah. Lau qal ana sa'altazim bil adad 500. Kalau dia mengatakan saya hanya mengkhususkan dari sisi jumlahnya 500 kali. Lakin qal lan altazim bil waqt marra fi sabah wa marra fi al asr marra fi al lail tapi kata dia saya tidak mengkhususkan waktunya. Apakah terkadang saya melakukannya di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari? Ma hukum amalnya aidan? Apa hukum amalannya? Bid'ah. Amalannya juga bid'ah. Li'annahu iltazama 'adadan lam ya-, lam yarid fi sunnah. Sebab dia mengkhususkan dengan satu jumlah bilangan yang tidak disebutkan di dalam al-khulasa al-khulasa fi ma taqaddam maka ringkasan dari apa yang telah kita sebutkan annana anfusana ala dzikrillah bi aqsamihi maka hendaknya kita berupaya untuk menganjurkan diri-diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagian-bagian dan macam-macamnya demikian pula kita mengajak dan menganjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk mengamalkannya. Maka apa yang disebutkan secara khusus di dalam syariat, maka kita komitmen dengan pengkhususan itu. Dan apa yang disebutkan di dalam riwayat secara mutlak, maka kita pun mengamalkannya secara mutlak. Jangan kita mengkhususkan dengan pengkhususan tertentu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalimati ila Allah arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa ada empat kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak memudaratkan kamu yang mana saja dari kalimat itu yang engkau memulai dengannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu kalimat subhanallah والحمدلله ولا إله إلا الله dan Allahu Akbar. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم dan di dalam sahih Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai daripada hari di mana terbit matahari di hari tersebut وسأسألكم سؤالا saya ingin bertanya kepada antum sebuah pertanyaan وأقترح عليكم شيئا أقترح عليكم شيئا فانتبهوا يعني أضع عليكم رأيا dan saya ingin menyampaikan kepada kalian sebuah pandangan كثير من الناس يغفل عن هذه الأذكار banyak dari kalangan manusia mereka lalai dari zikir-zikir ini. dukhul al-manzil wal khuruj min. Seperti zikir ketika masuk ke dalam rumah dan zikir ketika keluar dari rumah. Wa dukhul al-masjid wal khuruj min. Zikir ketika masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. ra'yukum law nu'alliq tanbihat bil hadhihi ala abwab al masajid? Apa pandangan kalian kalau seandainya kita memajang atau membuat peringatan-peringatan ini yang diletakkan di depan pintu-pintu masjid. Hatta idza jaa yadkhul al-masjid yaraha fayatadhakkar. Agar kemudian ketika seorang ketika hendak masuk ke dalam masjid dia melihat papan tersebut sehingga dia mengingat zikirnya. Wa idza jaa yakhruj yaraha fayatadhakkar wa yadhkur Allah. Demikian pula ketika dia akan keluar maka dia melihat lalu dia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakun hadha min bab ad-da'wa ila al-khair wa laka mithlu ajrih. Lalu kemudian ini dianggap sebagai satu bagian dari bentuk dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan engkau mendapatkan bahagian pahala dari amalan tersebut. Ma ra'yukum? Maka apa pandangan antum? Ah. نفعل أو لا نفعل أجيب بالرأس أو بالله هكذا عشان ما أعرف لغة أنا Naf'al hadzal fi'l aw la naf'aluh? Apakah begini artinya kita tidak melakukan atau begini kita melakukannya? Ha. Ha, akhwan, ha. قلت لا نفعل. جيد وانت يقول tidak. tidak يعني لا. لا. tidak. tidak tidak. إن شاء الله في كلام. <laughs> نعم لا نفعل. Iya, kita Dimana? tidak melakukan itu. Kenapa? Hmm. لأنه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا أئمة السنة من قبلنا Karena ini adalah merupakan sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya dan tidak pula para sahabat melakukannya dan tidak pula dilakukan oleh para imam-imam setelahnya. وقد كان الناس بحاجة إلى التعليم dalam keadaan pada masa itu manusia sangat membutuhkan pelajaran dan pendidikan. Dan di antara mereka ada yang berasal dari Arab, ada pula yang bukan Arab. Di antara mereka ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Wa minhum abna al-mudun wa al dan di antara mereka ada orang-orang dari penduduk kota, ada pula orang-orang datang dari pedalaman. tabiun wa Namun disertai itu semua para sahabat tidak melakukan demikian pula para tabi'un orang-orang yang mengikuti mereka mereka sama sekali tidak melakukan hal itu dalam keadaan mereka mampu membuat tulisan-tulisan tersebut. Idzan fala Allah ala khilafis sunnah. Oleh karena itu jangan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang menyelisihi sunnah. Wala nudzakir an-nas bi dzikrillah ala ghairi sunnah. Dan jangan kita mengingatkan manusia untuk berzikir dengan sesuatu yang menyelisih sunnah. Fanattabi'us sunnah fi kilayhima, fi dzikri wa fi tadhkirin nas. Maka kita mengikuti sunnah dalam dua perkara dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam mengingatkan manusia agar mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Qad alafa Ibn Abi Asim, sahib sunnah kitaban berunwan Ibn Abi Asim, beliau telah menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Dhikru wa Tadhkiru wal Mudhakkir. Yang judulnya Al-Dhikru wa Tadhkiru wal Mudhakkir, yaitu zikir dan pemberian peringatan untuk berzikir dan orang yang memberi peringatan. Dan Ibnu Abi Asim beliau adalah penulis kitab As-Sunnah. هذه الخصلة الأولى في الحديث وهي أعني على ذكرك. Maka ini adalah bagian yang pertama dari hadis ini yaitu a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. بقيت خصلتان لكن نسمع الأذان صح؟ لسه لسه هذا إيش اللي لا لا قراءة قراءة لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الساعة 12 وخمسة الأذان 12 وخمسة طيب بقي 10 دقائق طيب هذه مقدمة إن شاء الله رأيت أن أبدأ بها maka ini adalah pendahuluan yang insyaallah taala memandang untuk menjadikan ini sebagai permulaan. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang uh, judul yaitu rasa aman. al syukur. Kemudian sifat yang kedua adalah bersyukur. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian melakukan kekufuran. Waqala ta'ala anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku demikian pula kepada kedua orang tua kalian dan kepadaku lah kalian akan kembali. Waqala ta'ala <clears throat> wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kalian apabila kalian bersyukur niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian وقال تعالى يمدح ويثني على نبيه نوح وكان عبدا شكورا dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika memberi pujian kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam wa kana 'abdan syakura dan Nuh adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dan sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur فالشكر عبادة عظيمة maka bersyukur merupakan ibadah yang agung يكون بالقلب dan bersyukur bisa dilakukan dengan hati وذلك بالاعتراف بان الله هو المنعم بجميع النعم عليك yaitu dengan pengakuan dari hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seluruh kenikmatan kepadanya an-ni'am adh-dhahirah wal batinah ad-diniyah wad-dunyawiyah baik kenikmatan yang zahir demikian pula kenikmatan yang batin kenikmatan yang berkaitan dengan agama demikian pula yang berkaitan dengan dunia dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan lisan awalan bi an tudhifaha ila Allah al mun'im biha yang pertama engkau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat tersebut. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa Allah. Allah azza wajalla berfirman apapun yang kalian rasakan dari kenikmatan maka itu datangnya dari Allah وفي حديث أص- أذكار الصباح والمساء وحسنه بعض أهل العلم dan di dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang zikir pagi petang dan dihasankan oleh sebagian para ulama اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك Ya Allah, apapun yang aku rasakan dari sebuah kenikmatan atau dari seorang dari makhlukmu, Faminka wahdaka la syarika lah. Maka itu semua berasal darimu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Thaniyan yakunu syukrul lisan 'ala Allah biha. Yang kedua, bahwa bersyukur dengan lisan dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas kenikmatan yang diberikan. Wa an yajri 'ala 'ala lisanika syukrullah biha. Dan senantiasa diucapkan melalui lisanmu bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك syuri'a lana alhamd ba'da at Oleh karena itu disyariatkan bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. وكذلك الحمد المطلق لله. Demikian pula pujian yang secara mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala semata. وفي حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan di dalam hadis Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin seluruh perkaranya itu adalah merupakan kebaikan Walaysa dhalika illa lil mu'min Dan itu tidaklah dirasakan kecuali bagi seorang mukmin In asabathu sarra'u ay ma yasurruhu syakar fa kana khairan lah. Apabila dia merasakan sesuatu yang membuat dia senang dan gembira, maka dia pun bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa sesuatu yang memudaratkan, maka dia pun bersabar dan itu juga menjadi kebaikan baginya. Dan tidak ada yang merasakan hal tersebut kecuali apabila dia seorang mukmin. Fadzikrun ni'mah min syukriha. Maka mengingat sebuah kenikmatan adalah merupakan bagian dari bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Wa amma katmuha fa hadha min juhudiha. Adapun menyembunyikan dan menyembunyikan kenikmatan tersebut maka itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenikmatan itu. Khudu mithalan ala dhalik silahkan kalian mem, uh, member, apa silahkan kalian mengambil permisalan tentang hal itu nikmatul ukhuwah bainal mu'minin adalah kenikmatan persaudaraan di antara kaum mukminin nikmatul ijtima' wal i'tilaf kenikmatan bersatu dan berkumpul hadhi ni'mah 'azimah ini merupakan nikmat yang besar وقد أوجب الله علينا ذكرها وتذكرها dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk mengingat kenikmatan tersebut dan senantiasa mengingatnya. Faqala ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ingatlah akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Udhkuru fi'l amr yaqtadi al-wujub. Maka kata udhkuru ingatlah ini adalah merupakan bentuk perintah. Amr yaqtadi al-wujub. نعم. أمر يقتضي الوجوب Ini adalah perintah yang menunjukkan yang menunjukkan eh, perintah yang menunjukkan wajib. فأوجب الله علينا أن نذكر ونتذاكر بيننا نعمة الأخوة Maka wajib Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa mengingat dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain akan besarnya kenikmatan persaudaraan itu. Fanurabbi anfusana wa zawjatina wa abnaina wa banatina ala syukrillah wa tsana'i alaihi bil lisan wa dzikr an'am. Maka kita berusaha untuk senantiasa menganjurkan kepada diri kita demikian pula kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita, kepada anak putra dan putri kita agar kemudian kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan kita dan bersyukur kepadanya. فتجد بعض الناس باقي دقائق خلاص أذان بس أكمل هذه بس Baik. فتجد بعض الناس جحودا كفورا للنعم بلسانه Engkau mendapati ada sebagian manusia mereka mengingkari mengingkari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan lisannya ويورث هذا لأهله وأبنائه dan ini yang dia wariskan pula kepada keluarganya kepada anak-anaknya. Ma indana syai' ma ma'ana syai' ma indana syai' Iya. Seperti, minna. Nah. seperti perkataan sebagian orang, kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini tidak punya sama sekali sesuatu. Orang lain lebih baik daripada kita. Ma yaqul alhamdulillah nahnu fi khair. Dia tidak mengatakan alhamdulillah kita berada dalam kebaikan. Ahsan min kathir minan nas. Kondisi kita lebih baik dan lebih bagus daripada sekian banyak manusia. Abdanuna fi afiyah. Jasad-jasad jasmani kita dalam keadaan sehat. Wa idza kana maridan yaqul ghairi maridun ashad. Ketika dia dalam keadaan sakit maka dia mengatakan ada orang lain yang lebih parah penyakitnya daripada aku. Indi zaujah wa ghairi kathir ma indhum zaujat. Saya memiliki istri yang lain sekian banyak mereka tidak punya istri. Indi zaujah salihah muti'ah wa ghairi mut'abun ma' zaujatih. Dan saya memiliki seorang istri yang salihah, yang taat. Selain aku banyak orang-orang yang memiliki istri yang melelahkan, yang tidak taat. Saya memiliki anak, yang lain tidak punya anak. Saya memiliki putra dan putri, sementara selain saya ada yang tidak punya anak kecuali laki-laki dan ada pula yang hanya memiliki anak perempuan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki saja atau seluruhnya perempuan, yang lain ada yang tidak punya anak sama sekali. Alhamdulillah, indi jarun tayyibun salih, ghairi jaruhu sayyi yu'dhih. Eh, eh, alhamdulillah kata beliau, uh, alhamdulillah saya memiliki tetangga yang baik, yang lain memiliki tetangga-tetangga yang suka menyakiti dan mengganggu. Awidu alsinatakum dzikra ni'amillahi 'alaikum yazidkum. Maka biasakan lisan-lisan kalian untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kalian. Alhamdulillah nahnu fi balad muslim wal amn mawjud. Alhamdulillah kita berada di negara Islam dan rasa aman itu ada. Wa na'ti al masajid bi kulli rahatin wa itmi'inan. Ketika kita datang ke masjid kita mendatanginya dalam keadaan uh, dalam keadaan tenang dan ya merasakan ketenangan dan keamanan. Nuqimud durus wal liqa'at wa ghairuna fi buldan ukhra mahrum min hadha. kita mengadakan daurah dan pelajaran-pelajaran banyak sekali dari negara-negara yang lain mereka tercegah dari kebaikan ini. Walhamdulillah, عندana حكومة ودولة وغيرنا ليس عندهم يقتل بعضهم بعضا. Walhamdulillah kita masih memiliki pemerintah dan penguasa. Adapun selain dari kita ada yang tidak memiliki pemerintahan sehingga sebagian mereka saling membunuh terhadap sebagian yang lain. Hakeza yakunu syukur nigam bil lisan. Maka dengan cara itulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lisan lalu kita mendengarkan azan. وقبل أن أنتقل إلى الخصلة الثالثة أو المسألة الثالثة في هذا الحديث Sebelum kita berpindah ke permasalahan yang ketiga dari penjelasan hadis ini, Unabbih saya ingin memberi peringatan ila anna min asbabi al-amn bahwa termasuk di antara sebab-sebab datangnya rasa aman syukrullah ala al-amn al-mawjud adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa aman yang ada sekarang ini wassana' ala man ja'alahum Allah sababan fi dhalik dan senantiasa memuji dan menyanjung seorang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai sebab terwujudnya rasa aman itu min ad-dawlati wa jami'i ajhizatiha al-amniyah wa ghairiha yaitu dari pemerintah demikian pula dari seluruh perangkat-perangkat yang dengannya terwujud rasa aman tersebut fa inna fi ats-sana'i bidzalik tatminan lin-nufus karena sesungguhnya dengan memuji mereka dalam perkara tersebut itu akan menenangkan jiwa-jiwa kita. وفيه كذلك الشكر لله فيأتي وعده بالزيادة dan ini juga merupakan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mendatangkan apa yang menjadi janji Allah dengan ditambahkannya kenikmatan itu. Li'annahu qala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Rabbmu memberitakan kepadamu apabila kalian bersyukur niscaya aku akan menambahkan kenikmatanku kepada kalian. وثالثا فيه التشجيع للرجال القائمين بالأمر وأجهزة الدولة. Dan yang ketiga ini juga akan memberi semangat kepada uh, para penguasa orang-orang yang mereka bekerja di pemerintahan dan segala perangkatnya. وفيه الحث لهم لينشطوا أكثر ويتقنوا عملهم. Dan ini juga Eh, merupakan anjuran agar kemudian mereka semakin bersemangat di dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Warabi'an fihi qam'un lin-nufus asy Dan yang keempat dengan memuji mereka itu akan menghancurkan jiwa-jiwa yang yang memiliki kehendak untuk melakukan kejahatan. Fa idza sami'u al-haditsa 'ala al-amn 'an amn wa wujudihi maka apabila mereka mendengarkan hadis tentang rasa aman dan terwujudnya rasa aman tersebut wasami'u tahaddutsan nas bi ni'mat wujud al-amn wa rijal al-amn dan ketika mereka mendengarkan pembahasan dan pembicaraan manusia tentang terwujudnya rasa aman demikian pula uh, mereka memuji para uh, pegawai atau para uh, aparatur pemerintahan yang bertugas untuk mewujudkan rasa aman itu in khana wa anqama'a katsirun min asy-syarr nufusihim maka mereka pun akan mundur ke belakang dan akan terkalahkan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka dari keburukan itu wa amma idza sami'u bi dha'fil amn adapun jika mereka mendengarkan tentang lemahnya rasa aman di dalam sebuah negeri wa tasahulun nas fil hadits anhum dan uh, manusia meremehkan atau menelantarkan dalam hal berbicara atau membicarakan tentang rasa aman itu tajarra'u wazdadu min a'malish syarr maka mereka akan menjadi lancang dan mereka akan semakin menambah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keburukan. Idzan fasyukurullah ala ni'matil amn almawjud. Jika demikian maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan adanya rasa aman yang dirasakan min a'zami asbab tahsilihi wal izdiyad minhu. Maka hal itu termasuk di antara perkara terbesar yang mewujudkan dan semakin menambah rasa aman di dalam sebuah negeri itu. Karena al-umura kullaha biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab segala perkara itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berada di tangan Allah. Fahuwa alladhi yarzuqul ibad al amn Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki keamanan kepada mereka. Rahmatan wa ra'fatan minhu bihim. Sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya wa jazaan lima qamu bihi minal asbab dan sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat dari sebab-sebab yang dengannya terwujud rasa aman itu wa huwa subhanahu alladhi yabtali ibadahu bil khauf dialah Allah subhanahu wa taala yang menguji hambanya dengan adanya rasa takut hikmatan wa adlan minhu sebagai bentuk hikmah dan merupakan bentuk keadilan dari Allah azza wa jalla wa bi asbabin minhum dan dengan sebab-sebab dari mereka fayakunu 'uquba 'ala sayyi'atihim maka hal itu menjadi hukuman atas apa yang telah mereka lakukan dari keburukan-keburukan wa 'uquba 'ala 'adami syukrihim lil amri alladhi an'ama bihi 'alaihim qablu dan sebagai hukuman disebabkan karena tidak bersyukurnya mereka atas terwujudnya rasa aman sebelumnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan terwujudnya rasa takut itu. Alhamdulillah kathiran kathiran ala ni'matil aman. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak atas kenikmatan rasa aman yang kita rasakan. Wa nas'aluhu al-mazid min fadlih. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menambah keutamaannya. Wa nashkuru kull man kana sababan fi husuli hadha al-amn dan kita berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya rasa aman itu. Minad daulah wa ajhizatiha dari pihak penguasa demikian pula segala perangkatnya. Wa kullu man kana sababan fi hadzal amn wal khair. Dan siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan dan rasa aman itu. At-tanbihu Kemudian peringatan yang kedua. Fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas di dalam sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas fi qissati Ibrahim alaihi salam wa Ismail wa bina al-bait ketika menjelaskan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya Ismail ketika membangun Ka'bah وفي الحديث أن جرهم زوجوا إسماعيل امرأة منهم Dan di dalam hadis disebutkan bahwa kabilah Jurhum mereka menikahkan Ismail dengan seorang wanita yang berasal dari kabilahnya. Faja'a Ibrahimu wa Ismailu lam yakun fil bait. Ja'a min asy-Syam. Dan lalu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sementara Nabi Ismail ketika itu tidak sedang berada di rumah. Faqala laha aina zawjuki? Maka Ibrahim yang datang dari negeri Syam Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Mana suamimu?" Qalat dhahaba ya'mal wa yahtatib yaksab Maka istrinya menjawab, "Dia keluar untuk bekerja dan mencari kayu, mencari pekerjaan." Qala kaifa halukum? Maka Ibrahim bertanya kepadanya, "Bagaimana kondisi dan keadaan kalian?" Qalat fi syarri hal. Maka istrinya menjawab, "Kami dalam kondisi buruk." وضيق من العيش dan sempit dalam kehidupan ini. وليس عندنا كذا وكذا. Kami tidak memiliki ini dan itu. قال إذا رجع زوجك فأقرئيه مني السلام. Maka Ibrahim pun mengatakan apabila suamimu kembali maka sampaikan kepadaku sampaikan dariku ucapan salam kepadanya wa quli lahu ghayyir 'atabata babik lalu kemudian katakan kepadanya gantilah palang pintumu itu. Faja'a Ismail. Maka datanglah Nabiullah Ismail. Faka'annahu ahassa bi abihi. Maka ketika beliau datang, Ismail sudah merasa akan kedatangan ayahnya. Hal zarana ahadun? Maka Ismail bertanya, apakah ada seseorang yang mengunjungi kami? Asna'am ja'a rajulun ajuzun wa kada wa kada, hatta lam tuhsin wasfahu. Maka istrinya pun mengatakan ada seorang orang tua datang begini-begini sampai dalam menyebutkan sifatnya pun dia tidak bagus dalam penyebutannya. Maka dia bertanya kepada aku tentang ini maka aku pun menjawabnya. Qala hal Lalu dia bertanya, apakah orang itu mewasiatkan kepadamu sesuatu? Qalat yuqri'uka salam wa yaqul ghayyir atabata babik. Lalu istrinya ini mengatakan iya dia menyampaikan salam menitipkan salam untukmu dan dia mengatakan ganti palang pintumu itu qala dzaki abi wa qad amarani an utalliqaki ilhaqi bi ahlik maka kata Ismail itu adalah ayahku dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu sana kembali kamu kepada keluarga. ma fi syukur <laughs> ah. ثم بقي إبراهيم مدة ثم جاء يزور إسماعيل Lalu kemudian setelah itu berlalu zaman datang lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengunjungi anaknya Ismail. وقد تزوج امرأة أخرى. Dan Ismail telah menikahi wanita yang lain. فسألها كما سأل الأولى. Maka dia bertanya kepada istrinya seperti dia bertanya kepada istri yang yang sebelumnya. فقالت له نحن في خير حال. Maka istrinya pun menjawab kami dalam kondisi yang baik. Dan mendapatkan nikmat dari Allah. hatta ya, yani Ismail atau hmm. Duduklah kamu sampai datang Ismail dia keluar untuk mencari maisha. Qala idza jaa fa aqri'ihi salam wa quli lahu thabbit 'ataba sababik. Maka Ibrahim pun mengatakan apabila dia datang sampaikan salam dariku kepadanya dan eh. katakan kepadanya tetaplah kamu menjaga palang pintumu jangan kamu merubahnya Ismail fasal hal zarana min ahad maka datang Ismail dan bertanya apakah ada seorang menziarahi kita faqala ja'ana rajulun kabirus sin wa qurun yani ahsanat wasfahu lalu istrinya pun mengatakan datang kepada kita ada orang yang yang tua usianya dia orangnya tenang itu dia bagus dalam menyebutkan sifat-sifatnya qala usaki bi Lalu kata Ismail, apakah dia mau mewasiatkan kepadamu sesuatu? Qalat yuqri'uka as-salam wa yaqul thabbit 'atabata babik. Maka dia mengatakan dia menitipkan salam kepadamu dan berkata, tetaplah tetapkan palang pintumu itu. Qala dzaki abi wa qad amarani an umsikaki. Hakadha ash-shakira. Maka Ismail mengatakan dia itu adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk tetap mempertahankan kamu. Itulah bentuk seorang wanita yang bersyukur. فلنكن رجالا ونساء شاكرين لله مثنين بالنعم التي بين أيدينا maka hendaknya kita sebagai kaum lelaki demikian pula kaum wanita jadilah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Awalan natma'in wa nas'ad wa nartah nafsiyan nahnu. Yang pertama, kita akan merasa tenang pada saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ثانيا يزيدنا ربنا min هذه النعم كما وعدنا. Yang kedua, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa Allah menambahkan kenikmatan itu kepada kita di saat kita bersyukur. Qala thumma jaa Ibrahim fil marrati tsalitsah. Lalu kemudian datanglah Nabi Ibrahim pada kali yang ketiga. Qala fara'a Ismail fa'tanaqa. Fa wa kana ma bainahuma ma bainal abi wa ibnihi. Lalu kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim datang dan melihat Ismail, maka mereka pun berpelukan dan terjadilah uh, keakraban seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya. Fanasallallahu an yaj'alana wa iyyakum min adh-dhakirin wasy-syakirin. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berzikir dan bersyukur. وقد جاء في حديث آخر نحو مما في حديث معاذ dan telah datang pula dalam riwayat yang lain yang semisal dari hadis Muaz. Qala ya Rasulullah awsina bi du'ain nad'u bih. Di mana mereka bertanya wahai Rasulullah wasiatkanlah kepada kami dengan satu doa yang dengannya kami berdoa. Qala qulu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقد أوصى بهذه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأوصى بها معاذ وقال لا إني أحبك dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan para sahabatnya dengan doa ini sebagaimana beliau mewasiatkan kepada Muaz setelah beliau mengatakan kepada Muaz sesungguhnya aku mencintai kamu al-khaslatu tsalitsah kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan dalam hadis wa husni ibadatik husnu ibadatik baik di dalam melakukan ibadah kepadamu lam yaqul wa ibadatak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bantulah aku untuk beribadah kepadamu. Qala huna wa husnal ibadah. Namun yang beliau minta adalah husnul ibadah, baik di dalam melakukan ibadah. Laisa al-matlubu kathratul amal. Maka bukanlah yang dituntut itu memperbanyak amalan. Walakinnal matlub wal munji husnal Akan tetapi yang dituntut dan yang menyelamatkan adalah baiknya seseorang di dalam beramal itu. Qala ta'ala linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menguji kalian untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. ذكر الله هذا الابتلاء بحسن العمل في ثلاثة مواضع في سورة الرعد أو هود عفوا وسورة الكهف وسورة الملك Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang baiknya seseorang di dalam beramal itu pada tiga ayat dalam surah Ar-Ra'd dan dalam surah Al-Kahf dalam surah Al-Kahfi dan dalam surah Al-Mulk. Qala Al-Fudail bin Iyad ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuhu. maka disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah taala yang dimaksud ahsanul amal yang paling baik amalannya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling menyesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar. Aywa. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. ya Aba Ali, ma wa aswabuh. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Ali, yang manakah yang dimaksud yang paling ikhlas dan paling benar? Qala an yakuna khalisan liwajhillah. Kata beliau, yang dimaksud yang paling ikhlas adalah amalan yang betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sawabuhu an yakuna 'ala sunnah. Dan yang dimaksud yang paling benar bahwa amalan tersebut di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadani ya ikhwati huma syartan al-'amal as-salih. Maka ini wahai para saudara-saudaraku sekalian keduanya merupakan syarat dari diterimanya satu amalan saleh. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah kama fi majmu' ar-rasail Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana yang disebutkan dalam majmu' ar-rasail Wa qaulul Fudail ibn Iyad muttafaq alayhi bainal ulama Dan perkataan Fudail bin Iyad adalah merupakan perkataan yang telah disepakati kebenarannya oleh para ulama. وبعض الإخوة سأل عن تخريج قول الفضيل بن عياض لأنه لم يجده مسندا Ada sebagian ikhwan mereka bertanya tentang perkataan Fudail bin Iyad dari sisi sanatnya karena dia tidak mendapati ucapan ini disebutkan berdasarkan sanad. فالجواب أنه قد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص Maka jawabannya bahwa perkataan Fudail ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas. Wa Abu Nuaim Al-Asbahani fi kitab Hilyatul Awliya. Dan Abu Nuaim juga meriwayatkannya di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Idzan al-matlub husnul amal an yakuna 'ala al-ikhlas wa 'ala sunnah Jadi yang dituntut adalah baiknya suatu amalan yaitu amalan yang dibangun di atas kitabullah dan di atas sunnah. Wa in kana qalilan. Walaupun amalan itu sedikit. Waqad jaa'a an 'adadin min as-sahabati dan telah diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka mengatakan amalun qalilun fi sunnah khairun min amalin katsirin fi bid'ah. Amalan sedikit dalam kategori sunnah di dalam jalur sunnah itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun di dalam perkara bid'ah. Wa jaa'a bi lafz ikhtisadun fi خير من اجتهاد في بدعة وهو بمعنى الأول. Dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain dengan lafaz sederhana di dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah dan maknanya sama seperti makna yang disebutkan pada lafaz yang pertama. وربما أتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم dan terkadang ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam فسأله عن الواجبات lalu bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang wajib كالصلوات والزكاة وصوم رمضان والحج seperti salat, zakat, berpuasa Ramadan dan haji. ثم يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يا رسول الله Lalu kemudian dia mengatakan saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh orang ini telah meraih keberuntungan apabila dia jujur atau beliau mengatakan sungguh orang ini masuk ke dalam surga apabila dia jujur. ويأتيه آخر كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن رجلا يقال له النعمان بن قوقل قال يا رسول الله Dan ada seorang sahabat yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bahwa ada seorang yang bernama An-Nu'man bin Qawqal datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ara'aita idza maktubat?" Apakah Bagaimana pandanganmu apabila aku mengerjakan solat lima waktu? Ramadan. Dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal. Dan aku menghalalkan perkara yang halal. Wa taraktul haram. Dan aku meninggalkan perkara yang haram. Wa haramtul haram. Aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan apa yang diharamkan. Apakah aku masuk ke dalam surga? Karena Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala nawawi fil An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Arba'in, "Ma'na halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillah." Yang dimaksud aku menghalalkan yang halal yaitu aku melakukan perkara yang halal tersebut dengan meyakini bahwa itu adalah perkara yang dihalalkan. Dan makna aku mengharamkan yang haram yaitu aku meninggalkan perkara yang haram dengan keyakinan bahwa itu adalah perkara yang haram. Ya Karena di sana wahai para ikhwah sekalian ada tiga perkara. Ada prinsip-prinsip di dalam agamamu yang penting. Al-haram ma Allah wa rasul. Yang yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itsnain, al-halal ma ahallahu Allah wa rasul. Yang kedua, perkara yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Salasa, ad-din ma syara'ahu Allah. Kemudian wa kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Kemudian yang ketiga adalah agama itu adalah berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah menjadi pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fala taftatin bi kathrati amali salihin li rajulin ma. Maka jangan engkau terfitnah dengan banyaknya amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang. Wala tahzan idza wajadta nafsaka ayyuha sunni aqalla amalan wa intajan min min ahli bidah Dan jangan pula engkau bersedih ketika engkau melihat dirimu lebih sedikit amalannya daripada apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. فإن هذا من كيد الشيطان لتعود إلى البدع من مرة أخرى. Karena ini termasuk tipu daya syaitan agar kemudian engkau kembali kepada bid'ah itu. Fayatajid ba'duhum yaqul Tajid ba'dahum yaqul Engkau mendapati ada sebagian mereka mengatakan Lama kuntu ma'al jama'ah al-fulaniyah Al-ikhwan, al-tabligh, al-turas Ila akhirihim, al-haddadiyah Ketika aku dahulu bersama jamaah si fulan Apakah itu dari ikhwanul muslimin Atau dari jamaah tabligh Atau dari al-turas Atau dari al-haddadiyah eh, Yaqul kuntu nashitan Dahulu aku itu semangat dalam beribadah fit durus semangat dalam pelajaran wad da'wah semangat dalam berdakwah siyam al nawafil semangat berpuasa sunnah qiyam al lail semangat qiyamul lail al-ihsan was sadaqat semangat berbuat baik dan bersedekah qiraat al-Quran semangat membaca Al-Quran lamma raja'tu ila sunnah wa taraktu hadhihi ad namun ketika aku kembali kepada sunnah dan meninggalkan kesesatan ini, kasirtu wa taraktu katsiran min hadha. Aku menjadi orang malas dan aku meninggalkan sekian banyak amalan saleh ini. Fayabda asy-syaitan ma'a fayaftinahu illam yathbut wa yuthabbituhu Allah. Maka syaitan pun mulai memfitnahnya dan mengiringnya kepada kesatan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkan dia. Urud hadhihi alwaswasah bi umur. Maka bantahlah waswas pemikiran waswas ini dengan beberapa hal. Wahid yang pertama, anna ni'mat sunnah khairun min tilka nawafil wa ta'at. Bahwa kenikmatan hidayah sunnah itu itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan nawafil yang sifatnya mustahabbah tersebut. Anna tilka ta'at wal kathrah la qabula laha illa bil ikhlas wa mutaba'at sunnah. Kemudian bahwa ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan nawafil tersebut itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan ikhlas dan sunnah. Al-amr ats-tsalits ba'd al-ahadits allati taqaddamat ma'akum. Kemudian perkara yang ketiga, sebagian hadis-hadis yang telah kita sebutkan kepada kalian. Alladhi yaqulu fiha la azidu ala hadha wa la unqas qala dakhala al-jannah. Yaitu seseorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diterangkan kepada beliau perkara-perkara yang wajib, maka beliau mengatakan saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang engkau sampaikan ini maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia jujur maka dia masuk ke dalam surga bainama al bid'ah ja'a al wa'idu 'alaiha bin sementara amalan bid'ah telah datang ancaman terhadapnya yaitu ancaman neraka kullu bid'atin dhalalah wa kullu fin nar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap perkara bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan itu neraka. Wajah al-wa'id alaiha bil-zaudi wal-man' min al-shurb min hawz al-Nabi Dan telah datang pula ancaman bagi seorang pelaku bid'ah di mana dia akan dijauhkan dan diusir dari telaga Nabi saw. Qala innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Lalu kemudian dikatakan kepada Rasul, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan dan mereka perbuat setelah meninggalmu. Innahum ghayyaru wa baddalu. Sesungguhnya mereka telah melakukan perubahan-perubahan. Wa thalithan kemudian al-wa'idu 'ala al-bid'ah bi raddil 'amal. Dan yang ketiga adalah ancaman terhadap perbuatan bid'ah dengan ditolaknya amalan yang dia lakukan. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada ketetapannya dan syariatnya dari kami maka amalan itu tertolak. Al-amru rabi' alladhi taruddu bihi hadhihi al-waswasah. Kemudian perkara yang keempat yang dengannya engkau mampu menolak waswas dan pemikiran yang meragukan itu an tanzura ila ahadith al-khawarij. Engkau melihat kepada hadis-hadis yang menerangkan tentang kelompok khawarij. Aksar firqa warada fiha ahadith sihah من أكثر من عشرين حديثا الخوارج في ذمهم kelompok yang paling banyak dari kelompok-kelompok sesat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih lebih dari 20 hadis adalah kelompok khawarij di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan mencela mereka وتتفق هذه الأحاديث في وصفهم بكثرة العبادة والعمل dan seluruh hadis-hadis tersebut seluruhnya sepakat di dalam menyebutkan sifatnya kelompok khawarij bahwa mereka adalah orang yang paling banyak beramal. Laisu akthar minni wa minka. Mereka tidaklah lebih banyak daripada aku dan dari kalian. Akthar minas sahabah. Amalan yang mereka lakukan itu lebih banyak daripada amalannya para sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam tahqiruna salatakum ila salatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan engkau menganggap sedikit salat kalian dibandingkan salatnya mereka wa tahqiruna siyamakum ila siyamihim dan kalian menganggap kecil puasa yang kalian lakukan dibandingkan puasa mereka wa tahqiruna qira'atakum ay ila qira'atihim dan kalian menganggap sedikit kecil dari bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Qurannya mereka. Dan kalian menganggap kecil qiyamul lail yang kalian lakukan dibandingkan qiyamul lail yang dilakukan oleh kelompok khawarij. hum min as-sahaba fi hadhihi al-a'mal kulliha. Jadi kelompok khawarij itu adalah yang paling banyak amalannya dibandingkan amalan para sahabat itu lakinnahum kilabun nar akan tetapi mereka disebut sebagai anjing-anjing neraka syarru qatla tahta adimis sama aul khawarij bahwa mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini khairun nasi man qatalahum aw dan sebaik-baik manusia adalah yang dibunuh oleh mereka yamruquna min ad-din muruq as-sahm thumma la ya'uduna di mana mereka keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya kemudian mereka tidak akan kembali lagi kepadanya qala rasulullah la in adraktuhum la aqtulannahum dan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka kalau seandainya aku menemui mereka niscaya aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'ad subhanallah ma'a hadhihi al-a'mal subhanallah di dalam kondisi mereka melakukan amalan-amalan saleh ini. Karena aqidatahum wa minhajahum fasid. Hal ini disebabkan karena akidah mereka dan manhaj mereka itu rusak. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi kitab At-Tis'iniyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab At-Tis'iniyah. Qala wa ma'lumun anna ahl al-ahwa'i wal bid'ah merupakan hal yang dimaklumi bahwa para pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah min ar-rafidhati wal khawarij wa ghairihim dari kelompok Rafidah, Khawarij dan selain mereka Aksar. Intabih ila kalimat aksar. Ha? Yang banyak, yang paling banyak. Perhatikan dari ucapan beliau bahwa e, mayoritas. Aksar min ahli sunnah fil ilmi wal amal. Mereka lebih banyak dibandingkan ahlus sunnah dalam hal ilmu dan amalan. ثم ذكر هذه الأحاديث في الخوارج. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis ini tentang khawarij. لكن هل تغني عنهم الكثرة؟ akan tetapi banyaknya yang mereka amalkan apakah itu mencukupi mereka la Allah taala yaqul liyabluwakum ayyukum ahsanu amala maka di, maka tidak demikian sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya aina jawab hal tughni anhum al-kathrah la اللي هي الدواء ولا لا ايش هو جواب ما هي لا كلمه لا Tidak. Tidak. أنت قلت tidak هنا هل تغني عنهم الكثرة شيئا الجواب لا يعني tidak عندك يا شيخ هذا شيخ Apakah amalan yang banyak yang mereka lakukan bermanfaat bagi mereka? Jawabannya tidak. فلا تضعف نفسك maka jangan sampai jiwamu itu menjadi lemah lalu kemudian engkau ragu ketika engkau berjalan di atas kebenaran apabila engkau melihat mereka lebih banyak amalannya darimu dan lebih semangat dan lebih semangat dalam berdakwah atau mereka lebih banyak ma'hadnya lebih banyak sekolahnya dan lebih banyak masjidnya Li'annaka 'ala tariq al-ahsan. Sebab engkau berjalan di atas jalan yang lebih baik. 'Ala sunnah, yaitu di atas sunnah. Walau aftarta an-nahar wa numta al-lail. Walaupun engkau tidak berpuasa di siang hari dan tidur di malam hari. Walam tasum illa ma Allah alaik wa huwa Ramadan. Dan engkau tidak berpuasa kecuali apa yang Allah wajibkan kepadamu yaitu Ramadan. Rawa Ibn Abi Dunya fi kitab Qiyam al-Lail bi isnad sahih an Umar Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya Qiyamul Lail dengan sanad yang sahih dari Umar annahu lamma dakhala syahrul Ramadan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan khataba fin nas faqal maka beliau berkhutbah di hadapan manusia beliau mengatakan ayyuhan nas qad ataakum syahrun wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian satu bulan faradallahu alaikum siyamah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa. Walam yafrid 'alaikum qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan pada kalian untuk menegakkan qiyamul lail. Faman syaa'a falyaqum wa man syaa'a falyarqud fi Barang siapa yang ingin silakan dia menegakkan qiyamul lail dan siapa yang ingin silakan dia tidur di rumahnya. Faman qama fa huwa min al-khair alladhi qala Allah. maka barang siapa yang menegakkan qiyamul lail maka itu termasuk dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ومن لم يقم فلينم في بيته وليس عليه شيء dan barang siapa yang tidak menegakkan qiyamul lail maka silahkan dia tidur di rumahnya dan dia tidak ada dosa sama sekali. ومن صام وقام فليجعل فلا يقولن Dan barang siapa yang berpuasa dan menegakkan qiyamul lail, maka jangan sekali-kali dia mengatakan فلا يقولن أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان Maka jangan sekali-kali dia mengatakan saya berpuasa kalau si fulan juga ikut berpuasa dan saya menegakkan qiyamul lail kalau si fulan men- melakukan qiyamul lail. فليجعل صيامه وقيامه لله ولا يجعل فيها فلانا Maka hendaklah dia menjadikan puasanya dan qiyamul lailnya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena si fulan. Ada sebagian mereka itu tenggelam dan berlebihan di dalam fadilah amal, keutamaan-keutamaan satu amalan. Min ad-da'wa ilaiha tashdid fiha dari sisi mendakwahkan kepada fadilah amal dan bersikap keras terhadapnya ala hisab at-taqsir fil wajibat bal wa usul as-sunnah wa al-bid'ah dalam keadaan mereka justru kurang dalam hal mengamalkan sunnah dan di dalam mempelajari prinsip-prinsip di dalam aqid dalam Islam ini. وهذه ليست طريقة الصحابة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما سمعتم Ini bukanlah merupakan metode para sahabat di dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kalian dengarkan. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم Maka kami memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan pada kami dan kalian ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadati untuk senantiasa berzikir kepadanya bersyukur kepadanya dan baik di dalam melakukan ibadah kepadanya naktafi fi hadzal majlis bi hadzal qadr maka kita mencukupkan di majelis ini dengan kadar ini dan kita telah mengambil satu sebab dari sebab-sebab terwujudnya rasa aman yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa aman yang kita rasakan sekarang ini. Fa insyaallah ma baqi min al-asbab fil majlis al-qadim. Insyaallah yang tersisa dari sebab-sebab akan kita terangkan pada majelis yang berikutnya. Wa ana ibtada'tu ma'akum faqat bid-du'a dan saya memulai pada kalian dengan doa Lakin waffaq Allah wa syaraha sadri li an ashraha hadha ad-du'a. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan melapangkan dadaku untuk menjelaskan kandungan dari doa ini. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal itu memberi manfaat untuk diri saya pribadi demikian pula untuk kalian. Dan demikian pula memberi manfaat kepada para ikhwan dan akhwat yang mendengarkan dan yang ikut mengikuti eh, siaran ini melalui internet dan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa Muhammad.